على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تارك الصلاه Asam hadis Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tarikus sholat orang yang meninggalkan sholat idharufi rufi'atil lugmatu jika diangkat potongan roti atau satu suap nasi ilafi ke mulutnya kolat berkata itu satu suap nasi kalau bahasa Jawa satu puluk nasi lahu kepada itu orang yang meninggalkan sholat yang mau makan la'anakallah semoga terlaknat kamu Ya adu Allah Wahai musuh Allah rizka Allah Kamu makan rizkinya Allah Walatu addi Dan kamu tidak melaksanakan Faraidahu Kewajiban-kewajiban hu Allah Jadi orang yang meninggalkan sholat itu makanan yang dimakan ini ngelaknat dia. Sebenarnya nggak mau dimakan. Cuma karena Allah yang mentakdir ya harus terpaksa mau. Cuma maunya sama marah. Dia nggak kepingin masuk mulutnya orang yang nggak sholat, apalagi perutnya jadi darah dan dagingnya orang yang nggak sholat. Dia benci sama orang yang nggak sholat, tapi karena dia tidak berdaya diperintahkan sama Tuhan, maka dia harus patuh. Akhirnya dia mencaci, mengkutuk, eh terkutuk, terusir dari rahmat Allah kamu orang yang sholat kamu mau makan rezeki Tuhan tapi kamu nggak mau melaksanakan kewajiban Tuhan. Makanannya benci sama dia. Kau sholat Orang yang memutus sholat Meninggalkan sholat Yatabarra'u Membebaskan diri Hmm? minhu dari qati'us ussalah orang yang meninggalkan sholat asaubu pakaian fi jasadi ada di tubuhnya orang yang meninggalkan sholat wayagulu dan berkata itu pakaian lahu bagi orang yang meninggalkan sholat laula jika tidak ansakhara mentaklukkan menjinakkan ni aku Rabbi Tuhanku laka bagimu qati sholat orang yang meninggalkan sholat la farartu maka aku lari kata baju itu minka daripada kamu baju yang dipakai, sarung yang dipakai, kopi yang dipakai, kerudung yang dipakai, sewek yang dipakai, orang yang nggak sholat, bajunya ini semuanya nggak seneng ada di tubuhnya. Tapi Tuhan yang memerintahkan untuk mau untuk jadi pakaiannya. Karena itu dia mau sambil marah sebenarnya. Eh, orang yang nggak sholat, kalau bukan karena Tuhanku yang sudah mentakdir aku menutupi kamu, maka aku akan lari, nggak hati ini nutupi auratmu. Saya tidak sudi akan melekat ada di kulitmu. Pakaian yang di tubuhnya orang yang nggak sholat itu pun marah kepada dia. Qati'us sholah orang yang enggak sholat Ida kharaja jika keluar itu qati'us usolah orang yang enggak solat min daripada rumahnya qati'us usolah. kalal baitu berkata rumah, la Allah semoga tidak menamani kamu Allahu Allah. Fi safarika di dalam bepergianmu wala khalafaka dan semoga tidak meninggalkan kamu fi atharika di yang kamu tinggalkan keluargamu wala adaka dan semoga tidak mengembalikan kamu Allah ila ahlika kepada keluargamu saliman dalam keadaan selamat orang yang nggak sholat itu kalau keluar dari rumahnya rumahnya itu doakan mudah-mudahan kamu nggak dirahmati sama Tuhan mudah-mudahan yang kamu tinggalkan ini enggak ketemu lagi kamu tidak kembali lagi sama keluarga kamu selamat tumpas sonit dalan rumahnya itu benci sama orang yang nggak sholat dibenci sama makanan yang dimakan dibenci dengan pakaian yang melekat di badan dibenci sama rumahnya sendiri yang menjadi tempat tinggalnya Qati'us sholah orang yang meninggalkan sholat mal'unun terusir dari rahmat fi hayati di dalam kehidupannya itu qati'us sholah wa ba'da mamati dan setelah wafatnya matinya itu qati'us sholah di masa hidupnya orang yang enggak sholat itu diusir dari rahmat Allah setelah wafatnya tambah lagi dia diusir dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Lah kalau sudah jauh dari rahmat Allah, bisa hidup senang dari mana? Bisa hidup bahagia dari mana? Walaupun gede gedong rumahnya mentereng bagaikan istana tapi akan menjadi neraka baginya walaupun duitnya berlimpah ruah tapi dia akan menjadi melarat sempit dunia baginya kenapa jauh dari rahmat Allah Ada orang itu pak Ruangannya AC dingin Tapi hatinya panas Ya tetap nggak bisa tenang nggak dingin huh? Ada orang itu kasurnya empuk Selimutnya uh, halus Tapi pikirannya panas Kasar nggak bisa tidurnya nyenyak. Orang kadang-kadang rumahnya gede, dirahmati oleh Allah, tenang hatinya. Di dunia orang yang meninggalkan sholat itu diusir dari rahmat Allah. Di akhirat juga diusir dari rahmat Allah. Alhamdulillah min dalik hati-hati. Qati'us sholat Orang yang meninggalkan, meninggalkan sholat yamutu yahudiyan mati dalam keadaan Yahudi wa yub'atsu dan dibangkitkan Nasronian dalam keadaan nasrani wah bahaya orang yang meninggalkan sholat itu imannya tipis dikhawatirkan matinya bukan mati Islam karena itu sebab utama di antara sabab utama orang mati su'ul khotimah adalah meninggalkan sholat. Hati-hati. Jangan dianggap enteng ini sholat. Banyak orang mati su'ul khotimah gara-gara nggak sholat, Pak. Hmm? Di antaranya juga sebab orang mati su'ul khotimah ngaku-ngaku jadi wali padahal belum wali omongannya seperti wali ngakunya wali merasa dirinya wali udah sampai tingkatan tinggi padahal tingkatan awal aja masih belum dipikir wali itu kalau bisa serbanan Wali itu kalau sudah pakai jubah jahit no kain Pakai serban begini difoto ditulisi di bawahnya Ada yang Al-Imam, ada yang Al-Habib, ada yang Romoyai Kemudian dibagi-bagi dipajang Oh wali, bukan itu wali Wali itu harus beneran orang yang takut sama Allah. Orang yang zuhud dari dunia. Orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Orang yang warok. Wali itu beneran bukan rekayasa. Bukan karena fotonya dipamerkan ada di mana-mana bukan yang diziarahi banyak sampean kalau ke Mesir yang banyak diziarahi itu piramid tahu piramid nggak makamnya Fir'aun wali dah Fir'aun sampean kalau ke Jogja banyak orang ziarah ke Borobudur Wali itu bukan karena banyak yang ziarah. Wali itu bukan karena banyak yang diambungi tangannya, yang ciumi tangannya. Wali itu bukan karena fotonya ada di mana-mana, dikenal ada di mana-mana. Wali itu adalah orang yang hatinya bersih, dohir dan hatinya adalah selalu bergantung bersama Tuhannya. Saya mau tanya, dokter itu gimana sih? Oh, dokter itu yang pakaiannya putih, yang bawa itu alat, yang bisa nyuntik. Begitu dah dokter. Tidak perlu belajar sampean. Sampean bisa beli ada di toko alatnya itu, bisa jahit no pakaian, jadi dokter dah sampean. Bukan begitu, bukan karena pakaian dokter itu bukan karena penampilan dengan alat tapi dokter itu adalah orang yang belajar dari bawah ilmu kedokteran kemudian orang yang teliti terhadap penyakit orang yang mengetahui terhadap obat-obat untuk penyakit orang yang ahli membidangi itu itu dokter bukan hanya penampilan kan dengan pakaiannya dengan modelnya lah kalau ada orang yang nggak belajar cuma pakaiannya seperti dokter, itu bukan dokter sampel orang gila. Begitu juga kalau bukan wali, ibadahnya nggak gena, sholatnya nggak gena, takutnya sama Allah nggak ada, berani maksiat ke wali. Lek wali gak bob. Kalau udah demikian itu bukan wali, itu adalah penipu berat. Hmm. Siapakah jenderal? Oh, jenderal itu pakaiannya yang icu icu, Kemudian bawa senjata. Kemudian tegas. Begitu jenderal Ya nggak bisa. Jenderal itu adalah dulunya kopral. Naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat sampai dari jenderal kepalanya semua tentara dan polisi. Baru jadi jenderal. Ada orang kepingin jadi jenderal, kepingin jadi jenderal. Waduh, dia tadi itu kepingin jadi jenderal. Hanya sekedar berpenampilan dengan pakaian. Pakai pakaian hijau-hijau. Bawa senjata. Nih, jenderal. Ya nggak bisa model begitu jadi jenderal. Itu namanya penipu berat. Begitu juga orang itu kalau dia tadi itu mengaku jadi wali. Mengaku jadi wali. Hanya sekedar dengan pakaian itu penipu berat. Dan ini adalah termasuk sebab-sebab orang mati su'ul khatimah. Na'udzubillah Ojo ngaku wali lek durung ngerti wali ya. Tak ada wali ngaku-ngaku itu tidak ada. Kalau imam Syahrani berkata Imam Syahrani fil uhud di dalam ikatan janji ada satu karangan Imam Sya'roni menerangkan di situ tentang janji-janji. Janji kepada siapa? Janji kepada Nabi. Gimana janjinya kepada Rasulullah di sini? Ukhidha alainal ahdu. Telah diambil atas kami semuanya perjanjian al-amu, perjanjian yang secara umum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji zaman Nabi ini. Para aulia Allah. Kalau janji zaman Nabi ya tentunya itu adalah perjanjian yang sebenarnya. Lewat apa? Bisa lewat mimpi, bisa lewat yagodoh Loh kok lewat mimpi? Bisa. Kalau mimpi dengan Nabi itu mimpi yang sebenarnya. Mimpi dengan Nabi itu nggak bisa disamakan dengan mimpi dengan yang lainnya. Pasti benar. Mar'ani fil manami fagadra'ani haqqa kata Nabi. Siapa orang yang mimpi aku itu berarti beneran ketemu dengan aku. Jadi kalau mimpi sama Rasulullah diwasiati itu beneran Nabi wasiat. Kalau mimpi Rasulullah ada mengikat perjanjian itu beneran. Bisa juga dengan Yagodoh bertemu dengan Rasulullah Apa bisa bertemu dengan Nabi? Bisa bagi orang-orang khusus Maksudnya gimana? Allah alam, saya belum pengalaman sebenarnya. Apa dasarnya orang bisa bertemu dengan Nabi sedangkan Rasulullah telah wafat? Dasarnya juga hadis. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqabah. Siapa orang yang pernah ngelihat aku dalam mimpi, bakal ngelihat aku dalam keadaan terjaga. Yang jelas Imam Syahrani adalah termasuk golongan aulia Allah. Beliau menyatakan telah dibuat perjanjian antara kami dengan Nabi. Apa perjanjiannya? An-nubayyina untuk kami menerangkan litarikis sholah bagi orang yang meninggalkan sholat minal falahin daripada petani, nelayan, wal awam dan orang awam. wasail juhal dan daripada kelompok orang-orang yang enggak ngerti. Maja'ah apa yang telah datang itu ma fi fa'dli salawat di dalam keutamaan salat-salat al-khamsi lima waktu wa fadli dan keutamaan ma yuwadibu apa yang rutin alaihinna atas sholat sholat lima waktu wana khusu dan kami mengkhusus kendalika itu keterangan keutamaan sholat lima waktu bimazi ditakid bimazi ditakid dengan tambahan penekanan kama akkadahullahu sebagaimana Allah menekankannya itu ma wa rasulu dan rasulnya Allah kata Imam Syarani ada perjanjian khusus dengan Nabi perjanjiannya apa? orang yang gak sholat datangi terangkan sholat itu keutamaan begini orang awam terangkan bagaimana keutamaan orang yang sholat baik itu dalam urusan duniawinya maupun akhiratnya. Jangan sampai mereka lupa daripada sholat. Hah? Lebih ditekankan untuk menerangkan masalah sholat daripada yang lainnya. Bukat aghfala dzalika ghalibul fugara' benar-benar telah melupakan dalika itu ghalibul fugara kebanyakan orang-orang fugara maksudnya as-salikin ilallah orang-orang yang ingin sampai kepada Allah orang-orang yang dia melakukan suluk ibadah wa talabatil ilm dan orang-orang yang mencari ilmu menuntut ilmu al-an sekarang di zaman ini kebanyakan orang yang punya ilmu yang dibahas kitab sing dalam-dalam gimana kalau hukumnya urusan jual beli model demikian gimana kalau urusan politik diterangkan ada di umum orang banyak yang nggak sholat diterangkan urusan-urusan yang lain Kata Imam Syahrani, udah ada perjanjian khusus daripada Nabi. Terangkan solat ada di mana-mana karena banyak orang yang meninggalkan solat. Terangkan bagaimana orang yang solat itu rizkinya akan dilancarkan. Hidupnya akan dibahagiakan. Kesulitannya akan digampangkan. Dunia dan akhiratnya akan berhasil dan sukses. Terangkan kepada mereka semuanya. Karena itu orang yang jadi dai, ustad. Jangan ngelantur kalau ngajar. Jangan ngelantur kalau ceramah. Kadang-kadang yang dibahas nggak perlu. Orang awam ini udah nggak butuh dengan urusan-urusan politik. Memang mereka butuh pemimpin yang baik tapi mereka lebih dibutuhkan lagi orang yang bisa membina menjadi orang yang taat dan diridhoi oleh Allah banyak yang nggak sholat pak sampai hitung di tempatnya sampean sak kampung sampai hitung yang sholat yang ahli sholat itu kira-kira berapa orang yang nggak sholat berapa orang Kadang-kadang keluarganya kita sendiri banyak yang nggak sholat. Mau tutup mata. Kemudian kita mau sok membahas di Jepang itu kemajuannya begini. Di Eropa itu begini. Ngelantur itu. Itu orang mabuk itu. Sholat dulu dibenarkan. Hah? Subhanallah. Fatwaro maka kamu bahkan menyaksikan ahadahum salah seorang di antara mereka santrikah, ustadkah, daikah yukhalitu mereka berkumpul tarikas sholat dengan orang yang meninggalkan sholat min waladin baik anak wa khadimin atau pelayan wa sahibin atau teman wa ghairihim dan selain mereka wayakulu ma'ahu dan makan bersama orang yang enggak sholat wayat aku dan tertawa ahaduhum ma'ahu bersama tarikis sholat. wayastamiluhu dan menggunakan ahaduhum hu tarikus sholah indahu pada ahaduhum fit tijaroh dalam perdagangan wal imaroh dalam bangunan wa ghairi dalik dan selain itu wala yubayyin dan tidak menerangkan ahaduhum lahu bagi tarikus shalah qat sama sekali ma fi tarkis shalah apa yang di dalam meninggalkan salat minal ismi daripada dosa walama dan tidak ada menerangkan apa fi fi'liha di dalam mengerjakan salat minal ajri daripada pahala kamu lihat ustaz kiai, santri, dai masih kumpul dengan orang yang nggak sholat, makan bersama, minum bersama, tertawa bersama, tahu ini orang nggak sholat. Seharusnya wajib diterangkan, eh nggak sholat masuk neraka ente nggak sholat dibenci sama Tuhan kamu Enggak sholat jauh dari rahmat Allah kamu kalau sholat kamu diridhoi pahalanya begini begini begini seharusnya begitu ini enggak dia tahu orang ini adalah orang yang jauh dari rahmat orang ini dimurkai sama Tuhan karena dia meninggalkan sholat enggak diingatkan Wadhalika mimma yahdimuddin dan ini adalah daripada merobohkan agama orang yang sok menjadi mujahid orang yang sok menjadi pahlawan orang yang sok menjadi pembela Islam kadang-kadang tetangganya yang gak sholat gak pernah diajak sholat keluarganya yang gak sholat kadang-kadang gak pernah diingatkan padahal Nabi menyatakan apa as-salatu imaduddin faman agama faqad agamaddin wa man taraka faqad hadamaddin salat itu tiang agama siapa orang yang menegakkan tiang agama berarti sama dengan memperkuat agama siapa orang yang merobohkan tiang agama berarti sama dengan merobohkan menghancurkan agama is Islam ngomongnya ingin menghadapi musuh-musuh Islam wow, semangatnya kalau mau menghancurkan gereja semangatnya kalau mau menghancurkan kelenteng semangatnya kalau memang menghancurkan pura misalnya dia nggak faham orang yang meninggalkan sholat ini inilah yang merobohkan Islam yang ngaku-ngaku Islam tapi orang itu nggak sholat itu sama dengan menghancurkan Islam seharusnya kita lebih fokus ke sana wahai umat Islam gimana caranya umat Islam ini semuanya sholat gimana caranya oh, semua umat Islam ini menjadi orang yang sholat itu lebih penting daripada gimana caranya orang-orang kafir itu kita bunuh semuanya faham ya jadi coba yang ada di sini nih kalau yang hadir di majelis ini anggap seribu misal misal nih insya Allah lebih nih seribu nih pulang dari majlis ini semuanya ngajak sholat keluarganya yang gak sholat diajak sholat adik kakaknya yang gak sholat diajak sholat diajak berjamaah dan anda juga menjaga sholat berjamaah anda memperkuat Islam gak usah demonstrasi wisambian sekarang anda bergerak untuk ajak mereka semuanya sholat itulah yang paling memperjuangkan agama Allah orang yang paling memperjuangkan agama Allah di akhir zaman orang yang banyak orang yang berhasil mengajak umat Islam untuk menjaga sholat makmurno masjidmu makmurkan sholat berjamaah itu adalah perjuangan yang paling utama saudara faham ya karena itu Jangan terlalu bermuluk-muluk. Engkau muluk-muluk tak iso mendek maning engkau kon. Hah? Kita cukup menjadi orang yang sadar aja bahwa kita ini adalah mempunyai satu kewajiban utama yang jika kewajiban utama itu bisa kita jaga benar insya Allah Islam akan jaya di setiap zaman yaitu sholat lima waktu Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali sebenarnya. Sederhana sekali. Ketika kita sudah bisa menjaga sholat lima waktu, keluarga kita bisa menjaga sholat lima waktu, ngajak tetangga kita sholat lima waktu, itu berarti kita ini sudah benar-benar memperjuangkan agama ini dengan sebagaimana mestinya. Gak usah kita dicekoki dengan ajaran-ajaran yang membuat kita ini bermusuhan satu sama lain. Sampai otaknya dicuci, lo pondas, utak dicuci tuh. Cuci pakaian aja ya. Cuci sarung, otak dicuci mau. Bodoh itu namanya sampai akhirnya Masya Allah yang tidak didak dalam pikirannya sampai kadang-kadang menfonis semua orang yang tidak sama dengan dia adalah penghuni neraka kafir hukumnya nggak perlu dikasih salam mereka adalah syirik mereka adalah murtad akhirnya bencinya bukan sama orang kafir bencinya sama-sama orang Islam sendiri itulah kebodohan sebenarnya ini adalah program musuh-musuh Islam untuk membentur-benturkan umat Islam anda lihat bagaimana yang aku pejuang-pejuang itu karena kebodohan gak baca kitab cukup ilmunya dengan mendengarkan dan pakai bahasa dengan dengan dengan buku-buku terjemah nggak baca kitab nggak belajar dari bawah sok menjadi alim akhirnya ngawur masuk masjid sholat jumat berjamaah meledakkan diri membunuh orang-orang islam yang lagi sholat pejuang katanya tuh lihat bagaimana bodohnya ini kalau kamu ingin jadi pejuang ajak orang untuk sholat bukan menjadi orang itu ketakutan masuk masjid orang khawatir mau sholat jum'ah orang khawatir mau sholat berjamaah kalau kamu ingin menjadi pejuang ajak orang itu senang masuk masjid mau sholat berjum'ah mau sholat berjamaah senang melaksanakannya itu pejuang beneran ini bodohnya setengah mati ini. bodoh capopo gak ngerti aku ya. Hati-hati ya. Nah, kenapa kok bisa ada anak-anak yang terpengaruh model begitu? Karena orang tuanya membiarkan anaknya belajar dengan guru yang kurang benar. Karena itu jangan asal belajar, dilihat ju, dilihat juga gurunya ini benar apa enggak? Belajar hadis tapi gurunya nggak bener ngawur ngartikan hadis. Belajar tafsir tapi gurunya nggak bener ngawur mentafsirkan Al-Quran. Semau-maunya dia mentafsirkan. Dilihat juga guru. Guru itu juga pengaruh pak ya. Ya ini. Kalau sementing belajar cukup ilmu nih nak siapa aja gurunya kamu yang penting kamu ambil ilmunya yes ini jadinya model begitu nanti dibiarkan belajar belajar kon ada di pondok ini sementing ilmunya belajar kamu sama ustadz ini sementing ilmunya tapi orang ini nggak bener alirannya nggak bener fahamnya hati-hati Berubah anak kamu nanti. Jangan-jangan bapaknya sendiri dikafirkan nanti. Jangan-jangan nikahnya orang tuanya diragukan nanti. Tidak sah bapak itu nikahnya. Lah kau hasilnya apa berarti? Model. Loh kenapa bisa begitu? Nih loh, doktrin. Ya ini, pencucian otak itu. Kalau pakaian dicuci, tambah bersih. Kalau otak dicuci tambah kotor. Faham nih ya? Karena itu hati-hati. Kita jangan sampai terjebak dalam masalah ini. Kita harus paham bahwa kita semuanya ini adalah orang-orang tentunya yang ingin dapat ridho Allah menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu bermuluk-muluk kita ingin jadi pejuang Allah Subhanahu wa taala dengan cara menegakkan sholat lima waktu dan mengajak orang lain untuk sholat lima waktu. Insya Allah itu adalah cara untuk memperjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan insya Allah uh, eh, ceramah ini atau pengajian ini akan berikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma.